untuk mengurung mengurung hanya ataupun saya tidak menulis kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu maknanya hasar saya tidaklah menulis mau alif illa bismillah maknanya itu hasar yang kedua tabarruk untuk mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala kalau dirinci panjang ini, cuma saya ringkaskan. Ada khilaf di sana. Cuma tadi yang disebutkan itu yang lebih rojih. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ya Rabbi Alhamdulillah apa? Mubtada. Khabarnya mana? Lillah. Rabbi sebagai apa? Rabbi. Ya Rabbi sebagai sifat dari Allah. Dia maknanya Malik. Ya. Yeah. Kemudian Muhammadin irobnya apa? Irobnya ya Muhammadin ala Sayyidina Muhammadin. Irobnya ya sebagai padal atau atof bayan. Jadi ada kaedah kalau ada sifat yang ma'rifah disebutkan lebih dahulu daripada yang disifati maka sifatnya di Arab sesuai dengan amilnya. Di sini Sayyidina kan sifatnya didahulukan dari Muhammad yang disifati maka sayyidina di Arab sesuai dengan amilnya. Di sini amilnya ala ya dijarkan. Nah, yang disifatinya Arabnya sebagai badal atau atau bayan. Seperti dalam Al-Qur'an ila siratil azizil hamidi Allahi, ya kan? Al-Aziz Al-Hamid sifat ini didahulukan dari Allah. Maka di situ Allah di Arab sebagai badal atau atau bayan. Kemudian ajma'in romnya apa? romnya sebagai taukid. Ya. Telah kita jelaskan juga wa ba'du wau sebagai ganti dari amma. Amma maknanya mahma yakun min syai. Mahma syartiyah jazimah. Kemudian murajaah al kalam di sini disebutkan maknanya al-lafzul murakkabul mufidu bil wab'i ini definisi menurut apa? Bahasa atau istilah? Menurut secara bahasa atau istilah ini? Istilah. Ada pun makna al-kalam secara bahasa apa? Hah? Ismun likul lima yutalafadzi. Mufidan kan au lam yufid. Nama untuk semua yang dilafazkan apakah mengandung faedah ataupun tidak. Itu apa? Kalam maknanya secara bahasa. Nama untuk semua yang dilafazkan apakah ada faedahnya ataupun tidak ada faedahnya. Kemudian lafaz maknanya apa lafaz? Secara bahasa apa makna secara bahasa lafaz kemarin? Eh, Ar-ramyu membuang. Akal tutamroh falafaddu bin nawah. Akal tutamrotan falafaddu bin nawah. Saya makan sebuah kurma kemudian saya buang apa bijinya. Itu makna apa? Allah lafaz secara bahasa ar-ramyu membuang. Adapun maknanya secara istilah apa? Hah? Ya. Sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah allati tabtadi bi al-alif wa bil hamzah. Kemudian al-murakkab yang dimaukan dengan murokab di sini apa? Semua murokab atau tertentu? Hanya murokab isnadi saja. Tidak masuk ke dalamnya atau di dalamnya murokab apa? Idhofi, Abdullah ini merokap tapi bukan kalam. Nggak boleh antum berhenti padanya. Juga keluar darinya merokap masjid. Jadi di sini hanya merokap isnadi. Seperti mubtada dengan khobar, fi'il dengan fa'il, ya. Musnad dan musnad ilaih. Mufid. Al-mufidu ini sifat bagi apa al-mufidu? Sifat bagi merokab atau lafab? Hah? Sifat bagi bagi merokab murokab yang berfaedah, bukan lafad yang berfaedah ya. Lafaz yang tersusun, yang susunan ini berfaedah. Bil wab'i apa mana al wab'? Ada berapa makna al wab'? Disebutkan ada berapa? Dua. Yang pertama al qasad atau bil qasdi dengan kesengajaan. Maka ucapannya orang yang mabuk, lindur atau orang gila itu bukan apa? Bukan kalah meskipun di situ ada lafal, meskipun di situ tersusun dan berfaedah. Kemudian yang kedua, mana al-kalam ataupun makna al-waba' apa? Ya, bil waba'i al-arabi sesuai dengan peletakannya orang Arab. Seperti kharaja digunakan untuk al-khuruj, perbuatan keluar yang itu terjadi di waktu yang telah lewat. Ya Yahruju itu juga menunjukkan kepada al-khuruj yang terjadi di waktu yang sekarang. Oh Ukhruj itu juga menunjukkan kepada perbuatan al-khuruj yang itu terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian di sini disebutkan kalam itu tersusun paling sedikitnya dari dua isim. Ya. Setelah kita jelaskan susunannya bisa hakiki ataupun apa? Hukmi. Yang hakiki contohnya Zaidun Qaimun. Ini benar-benar tersusun dari dua. Adapun contohnya kalam yang tersusun dari dua atau lebih tapi ini hukmi apa contohnya? Hah? Muhammad uh, eh, sebetulnya apa? Muhammadun sebagai jawaban dari man anta, ya. Man anta? Muhammadun maksudnya anak Muhammadun. Itu juga sama alam. Kemudian juga tersusun dari fiil dan satu isim. Bisa juga tersusun dari apa? Satu fiil bersama dua isim. Kalau yang tersusun dari satu fiil dengan satu isim, koma zaidun. Contoh dari kalam yang tersusun dari satu fiil dan dua isim apa? Karena Muhammadun aliman. Kana Muhammadun aliman. Contoh dari kalam yang tersusun dari satu fiil dan tiga isim apa? Alim tu Zaidan iman misalkan. Contoh satu fiil yang terus eh, satu fiil bersama empat isim apa? A'lam tu Zaidan Amron iman. Saya beritahukan kepada Zaid bahwa saya Amr sedang berdiri. Yang pertama tu, kemudian Zaidan, Amron, Qaiman. Nah itu. Al-Muhim balik sedikit tersusunnya dari dua isim atau dua dari fi'il dan isim. Wal kalimatu qaulun mufradun. Kalimat yang merupakan satuan dari kalam itu adalah definisinya ucapan yang tunggal. Apa itu yang dimaksud dengan qaulun? Hah? Al-lafaz ad-dal ala ma'nan lafad yang menunjukkan kepada sebuah makna itu kaulun. Ya. Contohnya apa? Zaidun. Kalau days itu kaulun bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada maknanya days. Apa? Yang merupakan pembalikan dari zaid. Ya, semua isim-isim itu kaul, fiil-fiil juga kaul, huruf-huruf itu kaul, mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini apa? Ucapannya mufrad, apa yang? Yang keras. Apa yang? Eh, bagian-bagiannya tidak menunjukkan kepada maknanya. Seperti Zaidun, bagian-bagian Zaid apa? Za, Ya, dan Dal. Ya kan? Ini Za menunjukkan kepada Zaid enggak? Enggak. Ya juga tidak. Dal juga tidak. Itu mufrad namanya. Zaidun. Berbeda dengan Gulamu Zaidin. Ini murakkab. Kenapa? Karena bagian-bagiannya menunjukkan sebagian makna keseluruhannya. Seperti Gulamu Zaidin, anaknya Zaid misalkan. Kalau hulamun menunjukkan enggak kepada sebagian makna yang dikandungi oleh hulamu Zaidin? Menunjukkan kan? Zaid juga menunjukkan kepada sebagian makna hulamu Zaidin. Itu murakkab namanya. Kemudian isim, apa maknanya secara bahasa? Harus hafal ini madalla ala musamman. Wastilahan, salah istilah apa isim? Ya, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin di zaman. Kemudian fi'lun, lughatan al hadas. Wastilahan, harus ini ya. Apa? Ya, kalimah dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat di al-azminah bi ahadil azminah as-salasah terkait dengan salah satu dari tiga waktu. Kemudian huruf apa makna secara bahasa? Huruf apa dalilnya dari Al-Qur'an? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Tepi. Ya. Adapun maknanya secara istilah adalah apa? Hah? Huruf apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi fi ghairiha. Iya. Kata yang menunjukkan makna tapi pada yang lainnya. Ada maknanya dia tapi belum jelas sebelum disandarkan kepada yang lainnya. Dan di sini apakah semua huruf masuk kepada kalimat? Atau tidak? Eh? Semua huruf dikatakan sebagai kalimat atau bukan? Tidak. Hanya huruf yang memiliki makna. Adapun huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf mabani yang dibentuk darinya kata seperti ba yang ada pada baitun, ya juga, tak juga ini huruf-huruf hijaiyah. Ini bukan kalimat. Zaidun, za, ya, dal itu bukan kalimat. Iya. Bukan huruf yang dimaukan dalam pembahasan ini. Fal ismu yu'rafu bil isnadilaih. Isim itu dikenali dengan yang pertama isnadilaih, kemudian khafad, kemudian tanwin, kemudian masuknya alif dan lam, kemudian huruf-huruf khafad. Apakah tanda isim itu hanya ini? Atau di sana ada tanda yang lain? Ya. Di sana ada tanda-tanda yang lain yang banyak dari isim. Sebagai ulama kalau nggak salah Asyuti menghitungnya sampai 30 atau lebih tanda dari isim. Di sini disebutkan tanda-tanda yang paling penting. Yang paling pentingnya apa? Tanda isim di sini? isna Isnadilai. Kenapa dikatakan isna isnadilai sebagai tanda yang paling penting? Hah? Karena dengan isna isnadilai ini kita mengetahui keisimannya bomir-bomir. Kita tahu bomir nggak bisa dihafal, nggak bisa ditanwin, ya kan? Tapi dengan isnadilaih diketahui dia sebagai isim. Seperti dorobtu. Dorobtu. Kita mengetahui bahwasanya tak di sini sebagai isim. Karena disandarkannya dorob pemukulan kepada tak. itu. Dan juga kita mengetahui keisimannya ma pada contoh ma'indakum yanfad wa ma'indallahi bab. Ma'indakum yanfad. Apa saja yang ada pada kalian dari dunia yanfad akan sirna. Di sini ma isim. Dari mana kita tahu? Ya kah? Kita tahu ini sebagai isim karena an-nafad master dari anfad itu disandarkan kepada kepada ma. Enggak bisa dia dihafad ma. Ditanwin enggak bisa. Kemudian yang kedua khafad. Apa khafad ya khafad? Hah? Askra al-kasrah allati yuhdithuha amil au manaba'anha. Khafad adalah kasroh yang dimunculkan oleh amil ataupun pengganti dari kasroh. Amil contohnya apa, apa, contoh amil yang kan Huruf jar, huruf khafad. Khafad ini istilahnya orang mana? Orang Kufah. Kalau orang e, istilahnya apa? Jar. Maksudnya sama. Iya. Wabit tanwin dan juga dengan tanwin. Ini juga tanwin banyak macamnya. Iya seperti Tahunin Muqabalah sudah kita lewatkan ya tinggal dibuka lagi kitabnya Tanwin Tamkin Tanwin iwal dan yang lainnya wa bidukhulil alif wal lam dan dengan masuknya alif dan lam bagian mengatakan yang lebih bagus ungkapannya adalah wa bidukhuli al dan dengan masuknya al gitu. Kemudian huruf-huruf hafad. Apa saja huruf hafad? Hah? Min ila an ala wa fi ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wa wat ta. Oh, saya bosan-bosan ya. Dihafalkan lagi. <laughs> ya. Di sini apa yang ditambahkan? Apa yang baru dari tanda-tanda isim? Yang ditambahkan dari jurmiyah yang tidak ada di jurmiyah atau yang yang tidak ada pada Isna Isnadilai itu faedah yang baru. Juga sebelumnya tadi kalimah qaulul mufradun. Baru juga kan? Ya, itu yang baru-barunya tuh. Antum harus perhatikan. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'itani fi sakinah. Sekarang kita masuk kepada pengenalan dari tanda-tanda masing-masing dari kalimat. Isim sudah fi'il tinggal. Fi'il dikenali dengan qad sin saufa dan ta nifis sakinah kod. Ini masuknya ke apa? Fi'il apa kod? Fi'il maudhi dan fi'il mubarak. Kalau masuk kod kepada fi'il maudhi, maka mananya apa? Ada berapa? Dua. Yang pertama tahqiq, yang kedua takrib. Apa contoh kod yang masuk kepada fi'il maudhi kemudian bermakna uh, apa? Tahqiq, eh? Kod tahqiq Kod aflahal mu'minun. Sungguh telah sukses Beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu semua bermakna apa? Tahqiq. Contoh qad yang masuk kepada fi'il madhi kemudian bermakna takrib apa? Qad qamatis shalah. Apa artinya? Salat hampir ditegakkan. Ya, bukan salatlah ditegakkan, bukan. Antum juga ketika melihat matahari hampir terbenam, antum boleh katakan qad qad tola'ati qad gharabati syamsu. Matahari sebentar lagi tenggelam. Wasin dan saufa. Sin dan saufa adalah tanda khusus bagi fi'il mudhari. Apa bedanya sin dengan saufa? Hah? Mana yang lebih jauh masa yang akan datangnya? Saufa dari mana yang kita tahu? Karena saufa huruf-hurufnya lebih banyak, hurufnya lebih banyak daripada sin. Sin cuma satu, saufa ada tiga ya ziyadatul huruf eh, dalah ala ziyadatil makna. Tambahan huruf itu menunjukkan penambahan makna. Kata mereka ahli nahus. Meskipun sebagian berpendapat sama. Tapi pada asalnya demikian. Yang lebih banyak hurufnya itu lebih apa maknanya lebih tinggi. Contohnya apa sin? Yang masuk pada film mudhari' eh? Apa dalam Al-Qur'an contohnya? Sa Sa? Saya? Kau? Kawamun. Ada tak? Oh, saya kerujuk akwamun. Kawamun. Apa kawamun nanti? kawamun <laughs> saya kulu sufahau contohnya ya kan banyak saya selana ronza talahad, yang saufa contohnya apa? Masaufa ta'lamuna mayatihi azabu yukhzihi wa yahillu alaihi azabu muqim. Kemudian apa lagi saufa? Saufa? Saufa? Fasaufa yuhasib yuhasabu hisaba yasira. Ya, wa ta'ita nisi sakinah juga dikenali fi'il itu dengan ta'u ta'nitsi sakinah. Ta yang menunjukkan fa'ilnya muannas yang disukun ta'nya. Ya. Di sini perlu ditambahkan adanya sakinah untuk mengeluarkan tak yang apa maftuha yang di fathah ya ataupun tak yang berharokat kalau tak yang berharokat itu masuk kepada isim seperti muslimatun itu kan tak cuma taknya apa tidak sukun berharokat ya contohnya apa Hah? Ta'u ta'nitsi sakinah ataupun sebelumnya ta'u ta'nitsi sakinah adalah tanda apa? Tanda bagi fil madhi. Contohnya apa? Hah? Ja Ya wajaat sakratul mauti bil haq. Wajaat sakratul mauti bil haq. Di sini ada ta'u ta'nitsi sakinah berarti ja'a adalah fi'il. Kenapa? Karena kemasukan ta'u ta'nitsi sakinah. Tak ini disebut dengan ta'u ta'nits karena menunjukkan fa'ilnya mu'anna sakratul maut sakratul maut iya dan juga bukan hanya ta'u ta'nitsi sakinah ta fa'il juga sebagai tanda dari fi'il seperti tu darabtu dorob ti itu juga sama tanda dari fi'il madhi iya kan iya wa tak ta'nitsi sakinah kesimpulannya bahwasanya tanda ataupun tanda-tanda ini ada yang tanda yang musyarakah yang diperserikatkan untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari yaitu apa? Tanda yang diperserikatkan untuk fi'il mudhari dan fi'il madhi qad ada tanda yang merupakan tanda khusus bagi fi'il mudhari yaitu sin dan saufa ada di sana tanda yang merupakan tanda khusus bagi fi'il madhi yaitu ta'ut ta'nitsis sakinah. Di sini tidak disebutkan dari tanda-tanda fi'il Amr. Kenapa beliau berjalan sesuai dengan aslinya, aslinya al-jur al-jurumiyah. Pemilik al-jurumiyah Ibnu Jurum tidak menyebutkan tanda fil amr. Kenapa? Karena beliau berpendapat dengan pendapatnya mazhabnya orang Kufah yang mengatakan bahwasanya fil amr itu masuk kepada fil mudore. Jadi fil am, fil itu ada dua saja kata kata orang-orang Kufah. Fil apa? Mudore dan fil madhi. Fil amr masuk kepada fil mudore. Adapun mendapat orang Basrah yang ini yang kita gunakan yang lebih rinci dan lebih mudah insyaallah bahwasanya fi'il itu ada tiga. Fi'il apa yang pertama? Madhi, mudhari dan amr. Apa tanda fi'il amr? Ya. Dalalatuhu 'ala talab ma qabulihi al-ya al-mutakallim. Nah, itu tanda fil amr dalalatuhu ala tolab. Dia menunjukkan kepada tolab, tuntutan. Kemudian dia bisa menerima ya apa? Ya mukhatabah. Ijlis. Ijlis kita katakan sebagai fil amr. Kenapa? Karena dia pertama menunjukkan kepada perintah ya kan? Duduklah. Kemudian dia bisa menerima ya mutakallim kalau ditambahkan. Ijlisi kalau perintahnya kepada seorang wanita, ijlisi. Ya, itu. Tanda dari fiil amr sebagai pelengkap. Kemudian di sini belum ada yang baru ya. Iya. Wahwa salah satu anwa'in dan dia fiil itu ada tiga macam. Yang pertama madin. Madin. Irobnya apa madin? Hah? sebagai apa? Badal dari salah satu. Badal marfu marfu mislu. Tandrofanya apa? Tandrofanya dhammah muqaddara 'ala al-ya' al-mahdhufah. Tanda rofaknya maudin adalah dhammah yang ditakdirkan di atas ya yang dibuang. Kenapa ya dibuang? Karena bertemu dengan tanwin. Ya-nya sukun, tanwinnya sukun sehingga menyulitkan sehingga dibuang ya-nya. Maka tanwinnya berpindah ke bod jadi madin tadi madin madin di situ berkumpul ada antara ah, ah eh, antara dua sukun sukunya ada pada ya dan sukunya tanwin tanwin kan sukun akhirnya maka ini memberatkan sehingga dibuanglah ya-nya sehingga berubah menjadi madin tanwinnya berpindah ke bod madin iya wa yu'rafu bi ta'nitsi sakinah dan fi'il madhi itu dikenali dengan ta'u ta'nitsi sakinah Ya, sudah kita jelaskan tadi. Juga dengan tak fa'il ya, bukan hanya dengan tak tak ini sakinah, dengan tak fa'il seperti dorobtu, dorobta, dorobti. Ya. Contohnya komat wa qa'adat. Jadi komat dan qa'adat keduanya adalah fil maudhi. Kenapa? Karena masuk padanya tak. Iya. Wa minhu ah, ini yang baru yang ditambahkan pada kita mutamimah yang tidak ada pada ala jurumiyah. Ni'ma bi'sa laisa asa halal asah menurut pendapat yang sahih ini mengisyaratkan adanya khilaf sebagian kalau masalah orang-orang kufa mengatakan bahwa saya ni'ma itu isim ya demikian juga bisa dan yang lebih rojih bahwasanya masing-masing dari ni'ma bisa dan laisa adalah apa Hah? fiil kenapa karena bisa dimasuki tak nikmat, bi'sat, laisat. Ya. Ataupun tafail bisa juga, ya. Asa asat ataupun asaitu, asaita, ya kan asaiti. Lasta, lastu, lasti. Ya. Kalau nikmat enggak ada enggak bisa ya. ya. Hanya nikmat dan bi'sat. Jadi yang lebih roji bahwasanya nikmat bisa laisa asa adalah apa? fiil madhi bukan isim. Ya. Ni'mar rajulu Muhammadun. Ya. Sebaik-baik laki-laki adalah Muhammadun. Bi'satil mar'atu hammalatal hatab. Ya. Hammalatul hatab sejelek-jelek. Kaum wanita adalah hammalatal hatab pembawa kayu bakar. Istrinya siapa? Abu Lahab. Contoh lain siapa? Laisa Muhammadun qaiman. Ya. Temannya siapa ini Laisa? Temannya apa? Temannya ini atau kana? Kana. Merofakan isim eh, merofakan isimnya dan nasabkan khabarnya. Ya. Asa contohnya apa? Dalam Al-Qur'an banyak, Pak. Fahal asaitum, ya kan? In tawallaitum. Antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kemudian mudhari' mudhari' si mudhari' makna mudhari' itu musyabih. Musyabih itu menyerupai, menyerupai isim. Sehingga dia di Arab. Kenapa? Karena ada keserupaan dengan apa? Isim. Iya. Sudah kita lewatkan ya. Sepertinya nggak perlu dirinci ya biar cepat selesai wa yu'rafu bidukhuli lam alaih dan fil mudhari itu diketahui dengan masuknya lam padanya. Di sini hanya disebutkan satu tanda saja dari fil mudhari yaitu kalau bisa dimasuki lam ah itu fil mudhari gitu. Dijawab oleh sebagian ulama mengapa Kau hanya lam yang disebutkan dari tanda-tanda fil mudhari. Katanya lam itu dengan fil mudhari seperti satu juz satu bagian. Ya. Yeah Fil mudhari itu mananya apa? Mananya hal sekarang ataupun yang akan datang. Tapi kalau sudah kemasukan lam maka eh, maknanya dibalik menjadi apa? Madhi. Ya, akulu ta'aman. Saya sedang makan makanan. Lam akul, saya belum makan. Ini sudah madhi, belum makan. Sebelum ucapan di sebelum ucapan ini diucapkan, sebelum makan saya. Lam akul ta'aman. Lam yakum. Lam yalid walam yulad. Ya kan? Kalau yakunu dikasih lam jadi apa? Lam yakun. Tadinya apa? Yakun, ya kan? Tadinya kan lam yakun. Dibuang wawu kenapa? Karena ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya pada nun, ya kan? Lam yakun ifrat sehingga dibuang. Lam yakun. Nama yanamu dikasih lam jadi lam. Lam yanam dibuang kan? Ya. Yeah Ja'a yaji'u. Dikasih lam, lam. Yaji. Ya, seperti itu. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya pada jawazim. Wala buddha fi awalihi min ihda az-zawaidil arba' yang namanya fi'il mudhari' harus di awalnya ada satu dari empat huruf tambahan. Dan huruf tambahan ini bukan tanda dari fi'il mudhari, bukan. Ya, kenapa? Karena kita mendapati fi'il maudhi pun ada yang awalnya salah satu dari empat huruf ini. Ya, jadi kata beliau harus yang namanya fi'il mudhari awalnya ada salah satu dari empat huruf ini yaitu hamzah. Nun, ya dan ta. Ya jum'uha qauluk ini terkumpul pada ungkapanmu na'aitu ataupun anaitu ataupun yang lainnya silahkan. Apa contohnya fil mudhari yang awalnya hamzah? Syariba yashrabu ashrabu. Kalau nahnu nashrabu. Huwa yashrabu, anta tashrabu. Itu fil mudhari. Pasti awalnya salah satu dari empat ini. Dan itu bukan sebagai tanda. Ya. Tandanya tadi kalau bisa dimasuki lam. Itu fil mudhari. Wa yudhammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahruf. Dan fil mudhari itu awalnya di dhammah apabila dia di atas empat huruf. Ya, empat huruf. Dahroja. Berarti apa fil mudhari'nya? Yudah reju gitu. Jadi kalau fi'il madhinya dari yang rubai yang terdiri dari empat huruf, maka awal fi'il mudhari-nya di dhammah. Dahroja yudah reju. Zalzala yuzalzilu. Ya kan? Akroma yukrimu. Apa yang semisal ini? Aflaha yuflihu. Apa lagi? Hah? Aslama yuslimu. Apa lagi? Hah? Banyak kan? Apa? akroba. Apa artinya? Yukribu. <laughs> Belum pernah dengar. Korroba adanya. Iya. Farroja yufarriju. Yang semisal ini apa? Apa? Badala yubaddilu. Apa lagi? Hah? Na'ama yuna'imu. Apa lagi? Banyak apa? Apa yang semisal ini? Yang tengahnya mubu'af, tasjid. Ini kan empat huruf. Yang di tasjid itu terhitung dua huruf. Aslinya dua ro itu. Dilebur menjadi satu roh yang ditasjid. Itu sama rubai juga. Apa contoh yang lain? Hah? Wahada yuwahidu tauhida. Ya. Kalau tadi akrom yukrimu maksudnya ikrom Ini kiasi mudah. Farraja yufarriju tafrij. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Akrama yukrimu kotala Qatala yuqatilu. Apa yang semisal ini? Qabala yuqabilu. Apa lagi? Banyak kok. Hah? Apa? Jalasa yujalisu. Terus? Apa? Ahada yuahidu. Syawara yushawiru Dan seterusnya. Biasanya masternya dari mufa'alah, muqatalah. Boroba yuboribu mudorobah. Iya. Wa yuftahu fima siwa dzalik dan awal fi mudhari itu di fathah pada selain fi'il madhi yang rubai. Gampang kan? Jadi fi'il mudhari itu kalau dari fi'il madhi yang rubai maka dia di dhammah. Adapun pada selain itu dia di fathah. Contohnya nasara yansuru. Ya, bukan yunsuru. Ya. Nasara yansuru. Apa yang semisal ini? ya, jalah saya jelisu akala yakulu dan seterusnya yang yantoliqu itu ada berapa huruf intolako hah lima berarti apa humasi ya kalau tadi sulasi dari yang humasi dengan sulasi sama awalnya apa di fathah yang yantoliqu apalagi inqalaba kolibu apalagi in In? In jama. Enggak <laughs> ada in itu. In qarada yang qaribu. In tambahannya alif dan nun itu. Yang aslinya setelahnya. In <laughs> itu memazannya in fa'al yan fa Ya, kemudian istakhraja yastakhriju. Contoh yang lain ini berapa itu? Ada berapa? Enam sudah sih ya. Istakhraja yastakhri, istaghfara yastaghfiru. Apalagi? Istaqama yastaqimu. Apalagi? Is apa? Istahalla yastahillu. Ada istahalla yastahillu. Apalagi? Ya, mudah ya kaidahnya untuk mengetahui harokat fil mudhari itu di dhamma atau fathah. Kalau dari yang rubai di dhammah, kalau dari yang selain rubai di fathah semuanya sudah habis waktunya. Ya. Dihafalkan nanti insya Allah di murojaah. Jadi harus mungkin ini. Ya. Insya Allah banyak faedahnya. Antum silahkan tetap ikut boleh. kitnya ini untuk murojaah dari awal kembali. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Apa? Masa ya? Masukkan ta. Iya, asa. Jadi dibalik alifnya menjadi ya. Asa, itu, ah? Hah? Iya kemarin sempat kita itu kayak ala itu alaika, ya kan yang kemarin dibahas tuh. Iya. Jadi kalau bersambung dengan pemir, maka dibalik alifnya menjadi iya. Yang akhirnya itu apa? Alif ya alif apa maksurah atau mu'tal alif dibalik alifnya menjadi ya ya apa madin bisa dengan dua sisi Arab ya, bisa sebagai badal dari salasah ya salah satu badalnya madin bisa juga dia khobar dari mubtada yang mahdhuf hia madin gitu mudhari wa huwa dan dia Fi'il itu ada tiga macam. Hiya yaitu madin, mudhari'un. Bisa sebagai badal dari sarasa, Bisa apa? Khobar dari mubtada yang mahdzuf. Takdirnya hiya. Ya. Gak ada yang lain? Al wa ba'dal mamati kasrah. Mamat masdar mim itu. Iya, maut. maut itu mamat, asal mimia. Mamat, mati. Wa mahyaya wa mamati, ya kan? Wa mahyaya wa mamati, mamat. Ya, subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.